Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah. A'azzani wa taqumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah beberapa perkara-perkara yang ini sebagai mauidah bagi seorang pemimpin bagi seorang pemimpin negara atau pemimpin tingkatan provinsi yaitu al-amr -am, al bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. <clears throat> Selanjutnya ini cukup panjang wa an al-Qumah ibni Marsad dari al al-Qumah ibni Marsad rahmatun alaihi qala beliau berkata lama kutima Umar ibnu Hubairah al-Iraq takala setelah datang Umar ibnu Hubairah Rahmatullahi alaihi ke Irak ke negeri Irak dan beliau seorang gubernur nah, di negeri Irak yang sebelumnya adalah siapa itu Hajat Ibn Yusuf yang dolim kemudian digantikan oleh beliau Umar Ibnu Hubairah Tak kala datang beliau ke Irak Arsala ilal Hasan wa ila Asyabi Maka beliau mengutus kepada Al Hasan yaitu Al Hasan Al Basri rahmatullahi dan Imam asy seorang ulama tabi'in masyhur. Ini Hasan Al Basri dan Imam Asy-Sya'bi ini beliau mengutus enam pada keduanya. Fa amara Maka gubernur tersebut memerintahkan kepada keduanya untuk tinggal di situ. Tinggal negeri Irak. <clears throat> Fakana fihi nahwan min sahrin dan adalah beliau berdua yaitu Imam Hasan Al-Basri dengan Imam Syabi. Beliau di sana tinggal selama satu bulan. Nahwan minasahrin. sahrin. Summa dakhala alaihima wa jalasa muaddiman lahuma. Kemudian beliau mendatangi yakni Umar ibnu Hubairah masuk ya mendatangi keduanya yaitu datang kepada Al Hasan dan juga Asabi setelah memerintahkan kepada keduanya untuk tinggal di negeri Irak. Maka beliau datang kepada keduanya. Fajalasa duduk. Muadiman duduk dengan penuh keadaannya rasa pengagungan kepada keduanya. Rasa hormat karena beliau tahu Umar bin Khubairah tahu siapa Al Hasan, siapa Asy-Syabi seorang ulama besar. Sehingga beliau sangat memuliakan, sangat menghormati keduanya dan dipanggil nam ke negeri Irak untuk tinggal di situ selama satu bulan. Memang ada tujuan, ada tujuan yang sangat bagus. Tak beliau ya Umar Hubairah ini ketika menghadapi berbagai macam masalah. Terutama ketika berbenturan dengan seorang khalifah itu Yazid Ibnu Abdul Malik. Waktu itu adalah khalifahnya adalah Yazid Ibnu Abdul Malik. Setelah Umar apa Abdul Aziz beliau meninggal, maka diganti, ya dilantik. Penggantinya adalah Yazid Ibnu Adil Malik. Dan di dalam pemerintahan Yazid ini tindakan-tindakan beliau, ya keputusan-keputusan beliau itu sangat bertentangan dengan kebenaran. Sehingga di sini bagi Umar Ibn Hubairah sangatlah berbahaya. Sangatlah riskan dalam keputusannya karena banyak penyimpangan-penyimpangan ketika memutuskan suatu perkara. Sehingga di sini Umar Ibn Hubairah memanggil Al-Hasan Al-Basri dengan Asabi sabi untuk suatu masalah untuk me apa memusawarahkan untuk berbicara bagaimana selanjutnya. Fakola. Kemudian di sini yaitu Umar ibnu Hubeiroh gubernur Irak bertanya kepada keduanya. Inna Amirul Mukminin Yazid. Sesungguhnya khalifah yaitu Yazid Yazid ibn Abdul Malik yaktub ilayya kutuban. Sesungguhnya sang khalifah yaitu Yazid beliau menulis kepada saya suatu risalah atau suatu kitab ya kutub. Ini kitab-kitab maksudnya adalah suatu risalah. Arifu anna fi fadiha al-halakatu. Saya mengetahui bahwasanya di dalam menunaikan di salah tersebut ada perintah dari sang khalifah untuk demikian demikian demikian yang ini adalah menentang suatu kebenaran. Maka seandainya dilaksanakan infad ini akan halakah, akan binasa. Ini akan binasa. Fa atau tuhu aswetullah. Jika saya mentaatinya Yazid ibni Abdul Malik maka berarti saya bermaksiat kepada Allah Taala. Wa ina saya tuhu dan seandainya saya bermaksiat kepadanya, seandainya saya tidak menaati perintah tersebut dalam risalah tersebut, atatullah berarti saya mentaati Allah Taala. Ini ini aduan keluhan seorang gubernur kepada dua ulama. Fahal taroyani fi mutaba'ati Yahu farjan Apakah engkau melihat jalan keluar? Bagaimana pemikiran wahai Al-Hasan Al-Basri dan as Sambi di dalam saya mengikuti beliau iyahu kepada Yazid, Yazid Ibn Abdul Malik apakah ada solusinya apakah ada jalan keluar untuk saya senantiasa nam itibak kepada seorang khalifah yang demikian demikian demikian Faqala Al-Hasan kemudian Hasan mengatakan <clears throat> Ya Aba Amr Ini kunyah daripada Imam As-Sa'bi Kunyah beliau Imam As-Sa'bi Ya Aba Amr Kata Al-Hasan Ajib Al-Amirul Jawablah Wahai As-Sa'bi Nam Permintaan apa aduhan seorang gubernur tersebut Amir Amir di sini adalah gubernur yaitu Umar Ibnu Hubairah pimpinan satu provinsi <clears throat> pimpinan negeri Irak fatakallama Sa'bi maka Imam Sa'bi pun mulai ya berbicara ngomong berbicara dengan Umar dengan cara lemah lembut karena seorang Yamir seorang gubernur Irak fan hatta fi amri Ibnu Hubairah maka beliau pun ya apa fan hatta yakni memaklumi apa yang ada dalam pikiran Ibnu Hubairah jadi gimana ya karena seorang khalifah kemudian kalau memerintahkan demikian-demikian kok nggak dilaksanakan ini sangat besar akibatnya lebih-lebih Yazid ini orangnya kurang apa? Kurang adil. Ka'annahu adarahu dan seakan-akan beliau memberikan satu udur kepada Umar. Faqala. Kemudian setelah mendengar ucapan Asabi demikian demikian demikian, maka Umar Ibn Hubairah bertanya kepada Al Hasan, "Mada takul anta ya Said?" Apa pendapatmu apa yang kau katakan wahai anta ya Abu Said ini kunyah daripada Hasan Al Basri Abu Said Kala <clears throat> maka beliau pun mengatakan akul saya katakan Hasan Al Basri ya Umar Ibnu Hubairah wahai Umar Ibnu Hubairah yusiku ayanzil ayanzila bika malakun min malakat min malaikah min malaikatillahi ta'ala faddo hulido layak ya'sillaha ma'amarahu sangat dikhawatirkan turun kepada engkau wahai Umar seorang mm, apa malaikat dari malaikat-malaikat Allah taala faddon holido yang dia sangat keras malaikatnya sangat kasar kepadanya Ketika enam itu malaikat apa berhajat pada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang ahlul maasi, orang-orang yang kafir, maka akan turun malaikat dengan cara kasar yang sangat menakutkan untuk mencabut nyawa dia. Layak silaha yang dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Taala, ma'amarahu apa yang Allah perintahkan kepada malaikat tersebut. Ini, suka min si'ati kosrika ila dayakil kubrika yang menyebabkan engkau dikeluarkan mengeluarkan engkau dari luasnya singgah sana engkau luasnya indahnya istana engkau wahai Umar kepada yakni sempitnya kuburanmu ini ya Umar Ibnu Hubairah In tattaqillaha Ya'simka min Yazid ibni Abil Malik Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala saya Allah akan jaga engkau Dari Yazid ibni Abil Malik Walan ya'simaka Yazid Dan tidaklah Yazid Ibnu Abil Malik nggak bisa menjagamu minallahi taala dari Al taala. Ketika Allah menghendaki satu kejelekan, adab, maka Yazid nggak bisa menjaga engkau wahai Nam Hubairah. Tapi ketika engkau menjaga Allah taala, ketika engkau bisa menjaga batas-batas Allah taala syariatnya, maka Allah bisa menjaga engkau. Walaupun Yazid akan berbuat suatu keteliman kepada engkau wahai Umar ibnu Hubairah Ya Umarah Ibnu Hubairah La ta'manil La ta'man ayandurallaha ilaika Ayandura Ayandura Ayandurallahu Hu ilaika Wahai Umar Ibnu Hubairah Janganlah engkau merasa aman dari pandangan Allah Ta'ala, dari pengawasan Allah Ta'ala kepada engkau. Ngala akbah ala akbahi ma ta'mal fi ta'ati Yazid terhadap apa yang paling jelek engkau lakukan terhadap ketaatan terhadap Yazid Ibn Abil Malik ini jadi jangan engkau merasa aman jangan engkau merasa santai dari pengawasan Allah Ta'ala tak kala engkau mentaati Yazid padahal perintahnya mandatnya adalah sangat jelek sangat bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala dan kau merasa aman kemudian fayuhlaku bihi babul makfirah dunaka yang ini semuanya menyebabkan akan ditutupnya pintu makfirah dunaka kepadamu ini takala engkau berbuat suatu ketaatan kepada Yazid Ibn Abdul Malik padahal itu adalah suatu kedoliman satu penyelewengan terhadap kebenaran. Maka ini akan disebab, enam sebab ditutupnya pintu makfirah terhadap engkau wahai Umar. Ya Umar ibnu Hubairah, wahai Umar ibnu Hubairah, laqad ataraktu nasan min sadri hadhil ummah. Dan sungguh saya telah mendapatkan manusia enam dari kebanyakan umat ini ini ya saya mendapatkan manusia dari kebanyakan umat ini itu umat Nabi Muhammad SAW kanu anid dunya wahya mukbilatun alaihim mereka terhadap dunia mukbilah yakni mengejar ini mereka mengejar dunia atas mereka asaddu idbaran min ikbalikum alaiha wahia tun angkum padahal itu adalah sangat apa jauh min ikbalikum daripada apa pengejaran engkau wahai Umar daripada engkau wahai Umar mereka lebih mengejar terhadap dunia wahia mudabbirah walaupun demikian dunia pun apa? yakni meninggalkan kalian. yakni menjauh. Ternyata engkau mengejar dunia, engkau pun enggak bisa. Ya, manusia mereka kebanyakan mengejar dunia, mereka sebagian mereka juga gagal, enggak bisa. Ini. Ya Umar, wahai Umar ibnu Hubairah, ini ukhawifuka. Ya wahai Umar, sungguhnya wafi wafifuka. Sungguhnya saya akan memberikan suatu apa yaitu dorongan untuk engkau takut makoman satu kedudukan huwa faqahullah yang mana Allah Ta'ala pun akan menakut-nakuti engkau wahai Umar dengan kedudukan tersebut Pakola kemudian apa membaca suatu ayat dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itulah untuk orang-orang yang dia takut kepada kedudukan saya. Itulah suatu ancaman adanya nasihat-nasihat ketika orang yang melanggar, ketika orang-orang yang berbuat satu kedoliman. Itu bagi orang yang takut untuk kedudukan saya wa khafa wa'id dan juga takut terhadap ancaman-ancaman yang akan datang. Ini beliau membaca ayat tersebut untuk sebagai nasihat kepada Umar ibnu Hubairah itu tentang keberadaan Allah Taala sebagai zat yang maha perkasa, yang maha pemurah, yang maha jasad siksaannya. Ini agar manusia takut kepadanya dibanding Yazid ibn Abdul Malik. Nah, maka kita lebih takut kepada Taala daripada kita takutnya kepada seorang pemimpin atau seorang khalifah. Jadi di sini hendaklah engkau mendahulukan takutnya kepada Taala daripada engkau takut kepada Yazid ibn Abdul Malik wahai Umar. <clears throat> ya Umar ibnu Hubairah wahai Umar ibnu Hubairah intaku ma'allahi fi ta'atih jika engkau berada bersama Allah Ta'ala dalam ketaatannya kafaka Yazid Ibn Abdul Malik <clears throat> jika engkau berada dalam bersama Allah Ta'ala dalam ketaatannya kafaka Yazid Ibn Abdul Malik Ini gimana? Sebentar ya. Jika engkau berada bersama Allah dalam ketaatannya, kafaka Gimana ya cita akan mencukupi engkau. Hmm? Wa intaku ma Yazid dan jika engkau berada bersama Yazid dalam apa kemaksiannya kepada Allah Taala wa qalaqallahu ilaihi saya Allah Taala pun akan menyerahkan kepada engkau wahai Umar untuk Yazid ini Wabaka Umar ibnu Hubairah wakoma bi abrotihi. maka beliau pun menangis mendengar rasa tersebut dan beliau bangkit dengan nasihat yang telah ia terima. Ini artinya di sini ketika ya ketika engkau taat kepada apa Allah Taala senantiasa taat kepadanya walaupun jazid nanti dia enggak terima ya Allah akan mencukupi engkau Allah akan menjaga engkau tapi sebaliknya, ketika kalian ya bersama Yazid, wahai Umar, kalian senantiasa istiqomah dengan perintah-perintahnya tapi bermaksiat, maka Allah akan meninggalkan engkau wahai Umar dan Allah Taala akan menyerahkan engkau wahai Umar kepada Yazid. Sudah akan berpas diri. Taib ini masih ada ya? Habisan ya? tanggung sedikit falama kana minal hud arsala ilaihima biidnihima maka takala pagi harinya jadi setelah ya Umar pergi meninggalkan Hasan dan Sa'bi kemudian pagi harinya hari berikutnya arsala ilaihima beliau mengutus kepada keduanya biidnihima dengan izin keduanya wa jawaizahuma yaitu sebuah hadiah. Ini ini yakni Umar Ibnu Hubairah memberikan satu hadiah kepada keduanya. Wa aktsaru fiha lil Hasan. Dan ternyata hadiah yang paling banyak adalah untuk Hasan. Ini. Wa kana fi jaisatil sa'bi dan adalah yang ada dalam zaizahnya hadiahnya untuk sabi ini apa ba'dul iktar yakni sebagiannya sangat sederhana dibanding untuk Hasan. Fakharaja Sa'bi maka Imam Sa'bi pun keluar ke masjid faqala dan mengatakan kepada manusia ayuhan nas man istata'a minkum wahai para manusia barang siapa ya di antara kalian mampu untuk mendahulukan Allah taala yakni dalam hal takutnya dalam hal apa saja ala khalqi terhadap makhluknya falyaf'al maka kerjakanlah fawalladhi nafsi dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya ma'alima al-hasan sayan minhu tuhu dan tidaklah Hasan mengetahui dan tidaklah Hasan tahu sesuatu darinya fajahal tu aku pun terkadang enggak tahu juga sama-sama enggak tahu walakinni aradtu wajha ibni Hubairah akan tapi yang saya maukan adalah wajah Ibnu Hubairah fa aqsani wa Allahu minhu maka ternyata Allah taala menjauhkan beliau dari saya dan ini ucapan beliau ya yaitu kepada manusia tatkala mengetahui keadaannya Taib selesai untuk masalah Umar ibnu Hubairah seorang gubernur Irak yang beliau mau bertindak ya mau melakukan satu perbuatan karena terus ya disurati sama Yazid Ibn Abdul Malik dan perintah-perintahnya sangatlah berbahaya terhadap umat terhadap apa agama Islam sehingga beliau enam memanggil seorang ulama besar untuk memberikan satu nasihat dan nasihat-nasihat beliau para ulama tersebut Hasan Al dan juga as Nam kesimpulannya adalah untuk tetap istiqomah dalam kebenaran karena la ta'ata fi mah la ta'ata ya fi makhluk fi masyiatil khaliq. Karena enggak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah taala. Ini ini kesimpulan nasihat Al Hasan terhadap Umar ibnu Hubairah rahmatullahi alaihi. Taib ilahuna. Tafaddalu hafizakumullah.